الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الكرام بارك الله فيكم Sebagaimana telah kita Sampaikan di awal Bahwa anak merupakan anugerah Dari Allah Azza wa Jalla Sebab itu para anbiya Ibrahim alaihi salam demikian pula Zakaria mohon kepada Allah azza wajalla untuk dianugerahkan atau dianugerahi anak keturunan yang harapannya adalah anak-anak yang saleh dan Allah kabulkan di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dianugerahi dua putra yaitu Ismail <clears throat> demikian pula Yakub dalam kondisi keduanya adalah apa nabi yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sekian banyak keutamaan keutamaan yang ada Fakarakawafikum sehingga karena itu merupakan karunia anugerah maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya dan memberikan perhatian dengan barakallahu beberapa hal yang tadi telah kita sampaikan di antaranya pentingnya kita berdoa agar dikaruniai keturunan yang solehin, muti'in, dianugerahi oleh Allah keturunan yang soleh, yang taat kepadanya. Kemudian barakallahu fikum Di antara langkah yang juga untuk memperhatikan tentang bagaimana perhatian demikian pula kiat upaya demi tercapainya keselamatan anak adalah dengan memilihkan guru. Tentunya hal itu tidaklah kemudian bagi orang tua tidak ada perhatian akan tetapi justru yang ada adalah semakin memberikan perhatian dan besarnya ta'awun jika di satu daerah dihidupkan dibuka tentang adanya pendidikan-pendidikan yang di situ menangani anak-anak maka para orang tua hendaknya juga ikut andil dalam hal memberikan pendidikan. Di samping itu juga terus mendoakan agar keturunan tersebut keturunan yang tunduk patuh kepada Allah bahkan tidak hanya sebatas misalnya putra maupun putrinya tapi keturunan keturunan yang di bawahnya yaitu cucu-cucu mereka <clears throat> Poin yang lain yang hal ini juga berkawatikum upaya untuk mewujudkan perhatian terhadap anak adalah memilihkan tempat yang baik baik bermakna di situ juga bagi kedua orang tuanya untuk tinggal di satu tempat <clears throat> atau menempatkan anaknya di satu tempat yang muhayya mendukung adanya tempat-tempat yang di situ mendukung untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa karena seperti yang tadi kita sampaikan bahwa doa doa para ambiya tadi bukanlah yang mereka inginkan demikian doa ibadur rahman tadi bukanlah yang mereka inginkan putra putri yang tampan yang cantik tetapi keturunan yang solehin keturunan yang mutiin keturunan yang mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37 di mana Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Rabbana ini askantu min yati biwadin ghairi dzir'in zar'in عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة kata Ibrahim alaihissalam wahai Rabb kami sesungguhnya ini askantu min durriyati aku menempatkan sebagian keluargaku keturunanku yaitu di bawahnya Ismail bersama ibunya yaitu Hajar tinggal di Makkah. Kata beliau, ini askantu min dzurriyyati." Dari sebagian keturunanku biwadin ghairi dzar di lembah yang di situ tidak ada tanaman-tanaman tandus kersang <clears throat> tetapi muqayyad inda baitikal muharram inda baitikal muharram di sisi rumahmu yang mulia yaitu Ka'bah apa maksud dan tujuannya penyebutan ayat berikutnya Rabbana liyuqimus shalah agar tatkala ditempatkan tinggal di tempat yang muhayya tempat yang secara fasilitas ibadah itu ada dan kita mengenal bahwa sumber pusat terbiah pusat pendidikan di masa-masa silam masjid masjid dijadikan sebagai sumber tempat pendidikan dan juga tempat sumber pengajaran demikian pula pusat peribadahan. Assalamualaikum. fikum. Di situ kita ketahui bahwa seorang hendaknya memperhatikan di mana dia tinggal. Tidak hanya sebatas melihat kepentingan-kepentingan berkaitan dengan tugas, kemudian aktivitasnya, pekerjaannya, tetapi marilah lingkungan yang dimana kita tinggal kita memilih lingkungan yang sangat mendukung demi kebaikan anak-anak kita. Salah satu halnya yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla ialah bagaimana Ibrahim alaihissalam menempatkan putranya di satu lembah di satu lembah yang barakallahu tanpa ada tanaman tetapi dekat dengan tempat peribadahan supaya apa liyuqimus shalah agar mereka itu orang-orang yang hatinya punya ketertarikan untuk mengerjakan sholat. Salat barakallahu fikum sesuatu yang mulia. Ibadah yang paling mulia. Ibadah yang akan ditanyakan oleh Allah sebelum ibadah-ibadah yang lain. Jika ibadah tersebut baik pada seorang akan menjadi baik bagi yang lain. Jika rusak akan menjadi rusak bagi yang lain. Sebab itu kita perlu mengoreksi Kenapa misalnya anak-anak kita perlakuannya tidak bisa tenang, kadang kurang ajar. Mari kita perhatikan dalam sisi sholatnya. Disebutkan dalam hadis cukup banyak tentang dihab masjid bisa bisakinati wal wakar dengan ketenangan, dengan kesopanan. Demikian pula larangan ketergesa kesaan masuk masjid demikian pula larangan dalam hal banyak bergeraknya larangan dalam beriltifat memalingkan dalam beribadah yaitu badan memalingkan badan demikian pula tidak sepantasnya banyak geraknya ketika sholat dan seterusnya maka mudah-mudahan dengan perbaikan-perbaikan dalam perihal sholat akan memberi manfaat seperti tadi yang kita sebutkan bagus salaf itu barakallahu menjadikan sholat semoga dengan itu anak-anak mereka itu diberi petunjuk oleh Allah di atas kebaikan nah sama juga dengan kita mari kita perhatikan perihal sholat kita sholatnya anak-anak kita nah dan Tentunya semua tadi membutuhkan kepada ta'awun Semua pihak terlibat Demikian pula di rumah Misalnya seorang ibu Seorang um Kala di situ dikumandangkan suara adzan Hendaknya mengingatkan pula kepada anak-anaknya Untuk dengarkan jawab panggilan muadzin Nah ayo cepat berwudu berangkat ke masjid Tidak perlu menunggu Misalnya iqamah datanglah segera dapatilah takbiratul ihram sang imam janganlah kamu terbiasa menjadi seorang yang masbuk naam dan seterusnya dan seterusnya kepada hukum tentunya hal seperti itu diterapkan oleh salafun salih diriwayatkan ahadul muhaddihin Kala mundu arba'ina sana sejak 40 tahun yang silam ma sami'tu muadzin illa waqad kuntu fi masjid Sejak 40 tahun yang silam tidaklah suara adzan aku mendengarkan suara adzan yang dikumandangkan kecuali aku telah berada di dalam masjid. Semua tadi barakallahu sebagai bentuk terapan-terapan atas ilmu yang ada pada mereka. Demikian pula semoga semua tadi memberkahi memberkahi kepada kehidupan, memberkahi kepada amal, memberkahi kepada ilmu, memberkahi kepada keturunan yang dengannya mereka di atas ketaatan, di atas kesolehan. Kemudian barakallahu fikum ayat tersebut disebutkan oleh al-ilmi termasuk salah satu sebab di mana seorang manakala mengharapkan kesolehan, kebaikan putra maupun putrinya ialah diupayakan untuk mendekati tempat-tempat yang disitu mendukung tempat-tempat yang mendukung mendukung untuk apa? Untuk ibadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jika anak kita mungkin jauh dari masjid, lalu kadang kita menyuruh yang dengannya mereka berat, yang dengannya mereka mungkin malas. Nah, mungkin kita bisa merubah merubah tempat-tempat yang kita tempati, tempat yang kita tinggali untuk mendekat ke tempat-tempat yang di situ betul-betul sangat mendukung dilaksanakannya peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faj'al af'idatan nas tahwi ilaihim. Ibrahim tidak hanya sampai berdoa, memohon di situ saja, tetapi memohon kepada Allah, jadikanlah jadikanlah sebagian hati manusia. Para mufassirin seperti Ibn Abbas Mujahid maupun yang lainnya menyebutkan bahwa pada qauluhu faja'al aqidatan dan tahwi ilaihim menjadikan sebagian hati manusia memiliki kecenderungan kepada mereka cenderung kepada mereka itu orang Persia, orang Rom, Yahudi maupun Nasrani itu seandainya Ibrahim waktu itu doanya faj'al afidatan nas faj'al afidatan nas tahwi tidak mengatakan seperti yang Allah sebutkan faj'al afidatan minan maka di situ sungguh orang-orang Persia, orang Romawi, orang Yahudi, orang Nasoro akan cenderung kepada mereka. Jadi yang Allah berikan kecenderungan adalah orang-orang mukmin. Yang Allah berikan kecenderungan orang-orang mukmin. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Berikanlah kepada mereka rezeki berupa buah-buahan. Kita mengenal bahwa kota Makkah, kota yang di situ dikatakan di bizar, tidak ada tanaman-tanaman tetapi luar biasa buah-buahan apa? masuk di situ. Sehingga termasuk doa Ibrahim alaihissalam adalah supaya apa? supaya kuat seorang kemudian dengan rezeki Allah menjadikan rizki tadi sebagai pendukung untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, dan untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena namanya seorang talabul ilm membutuhkan bekal. Seorang barakallahu yang namanya penuntut ilmu membutuhkan bekal. Sehingga doakanlah kepada mereka dimudahkan dalam hal menuntut ilmunya, diberi makanan-makanan yang baik supaya berpengaruh kepada kebaikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa makanan yang baik akan berpengaruh kepada jasad berupa kebaikan dan sebaliknya. Ikhwatul kiram, barakallahu Kemudian di dalam ayat yang berikutnya yaitu pada Al-Anbiya <clears throat> ayat yang ke-60 ilmu kefahaman adalah akan datang pada masa-masa yang dikatakan ketika si anak tadi masuk kepada usia muda maka Ayat ini yaitu yang tersebut pada Al-Anbiya ayat yang ke-60. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqallahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang pemuda yang mana pemuda tadi punya keberanian mencela berhala-berhala kami, menghancurkannya, dan disebut bahwa namanya Ibrahim Fatan pemuda yuqawlahu Ibrahim Karena kata para a'immah atau kata para kata para mufassirin seperti yang dikatakan oleh Ibn Abbas bahwa Fatan dan Fatan itu bukan anak-anak tetapi syab karena al-fata itu sering kadang kita memaknai kepada anak, tetapi fatan yang ada di sini adalah syab, seorang pemuda. Demikian pula barakallahu fikum dikatakan oleh Ibn Abbas, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa syaban." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali usianya telah masuk pada usia dia usia muda. Wala utiyal ilmu aliman illa wa huwa syabun. Tidaklah seorang alim dikaruniai padanya ilmu kemampuan dalam hal memahami kecuali saat dia telah masuk usia muda. Sehingga dalam bab ini para fikum pentingnya pentingnya lebih kepada kita semua semua pihak yang terkait tadi untuk memberikan perhatian terkhusus anak-anak kalau sudah masuk usia-usia apa syar pada usia-usia mudanya tidak bermakna kemudian di masa kecilnya kita menyanyiakan tidak Sebab itu Abdul Aswad Ad-Du'ali qila annahu ismuhu Zalim bin Amr wa qila anhu Amr bin Zalim wa huwa ahadu tilmid Ali bin Abi Thalib. Abdul Aswad Ad-Du'ali imam dalam hal lughah. Seorang tabi'in. Fabarakallahu fikum membesarkan hati anak-anaknya قد أحسنت إليكم كبارا وصغارا وقبل أن تولدوا Kata Abul Aswad, aku sungguh telah berbuat baik kepada kalian, wahai putra-putraku. Saat kalian sudah besar, saat kalian di waktu masih bocah, bahkan saat kalian sebelum lahir, belum ada di muka bumi. Faqala ahadu audadih maka salah satu putranya bertanya kepada ayahnya dan menyampaikan amma ihsanukum adapun perbuatan baik yang anda lakukan lana kibaran saat kami waktu besar arafna kami tahu bagaimana anda memperlakukan kami tatkala kami dewasa wa ihsanukum lana Adapun tatkala Anda berbuat baik di saat kami masih bocah, ma'an karena kami tidak mengingkari. Walakin ihsanukum qabla an nulad kaifa kalau dalam perkara bahwa kamu berbuat baik kepada kami, Anda berbuat baik kepada kami di waktu kami belum lahir itu bagaimana? Itu yang belum mereka pahami. Faqala ajaba rahimahullah maka Abdul Aswad pun menjawab qala ikhtartu lakum al ummahat atau umman man la tusabbuna biha atau la tu'ayyaruna biha. Kata Abu Aswad, adapun kebaikan yang sudah aku lakukan kepada kalian sebelum kalian ada, ya aku pilihkan kalian seorang ibu. Seorang ibu yang dengan ibumu sekarang itu kalian bukanlah orang yang dicela karena sebab dia. Karena itu barakallahu fikum andil bagian ummahat seorang ibu perhatian kepada anak juga bukanlah perkara yang kecil bahkan pada sebagian keluarga barakotikum punya andil besar kita perhatikan bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah dari ibunya lah termotivasi terdorong untuk kemudian rehlah kepada masyarakat menghafal muatok dan seterusnya Demikian pula dari sekian banyak para orang tua yang mereka dididik oleh seorang ibu. Demikian pula bagaimana kita mengenal kisah Syekh Sa'di rahimahullah. Walaupun ibunya meninggal kemudian ada ibu sambungnya tetap kebaikan-kebaikan yang luar biasa beliau peroleh. Seorang ibu punya andil memotivasi demikian pula membesarkan hatinya kala di situ sekian banyak hal-hal yang kadang dihadapi oleh seorang anak mengalami masa-masa jatuhnya mental mengalami keterpurukan mengalami kadang keminderan ya, biasanya banyak komunikasi misalnya seorang ibu berkomunikasi dengan anaknya maka perhatikanlah yang semacam ini agar seorang barakotikum tidak mengalami penyesalan di masa-masa berikutnya. Demikian pula barakallahu fikum di dalam ayat yang lain adalah adanya perintah yang di situ seorang untuk bermusyawarah dengan anaknya bermusyawarah dengan anaknya yaitu apa yang Allah sebutkan dalam Ibrahim ayat yang ke 37 falamma balagha ma'ahu ketika di situ masa yang dimana Ibrahim sudah mulai sanggup sanggup di sini dikatakan ialah ataqa ma yaf'aluhu abu dia sudah mulai punya kemampuan dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya syab wartahal dia sudah mulai mampu melakukan aktivitas Fabarakallahu fikum maka Ibrahim pun mengatakan ya bunai inni ara fil manami anni adbahu fanzur mada tara Ibrahim alaihissalam menyebutkan perihal yang didapati bahwa wahai putraku dalam mimpiku aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Jadi seorang ayah, seorang ibu tidak serta merta. Sebagai misal, tatkala kadang si anak ada keinginan untuk misalnya mondo atau ingin barakallahu belajar maka di situ kadang-kadang seorang anak memerlukan diajak untuk bermusyawarah, difahamkan. Jika mereka dalam kondisi belum mencapai kepada penalaran yang baik pelan-pelan, semua tadi adalah perhatian seorang atau orang tua, baik seorang ayah maupun seorang ibu dalam rangka para wafikum untuk mencapai kepada kebaikan dan keberhasilan perhatian anak dalam perihal pendidikannya. Bahkan para fikum dalam bab ini ialah para ulama menyebutkan istasyarah Ibrahim, Ibrahim melakukan musyawarah terhadap putranya dan rangka untuk sesuatu yang baik. Seandainya tidak mengatakan pun, seandainya tidak menyampaikan pun itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitulah semestinya seorang hendaknya walaupun terhadap putranya itu seandainya sudah sampai pada usia-usia yang mereka itu nalar bisa menerima satu penjelasan demikian pula barakallahu fikum mereka bisa memahami sesuatu diajalah bicara demikian pula dalam hal ini diajalah mereka dalam hal bermusyawarah ikhwatul kiram barakallahu fikum eh, kemudian di sisi lain bahwa syab pemuda dikatakan tempatnya di situ para fikum ujian bermakna ujian adalah masa-masa yang di situ menentukan kepada kehidupan berikutnya kehidupan berikutnya Dikisahkan di kalangan salaf bagaimana tatkala mereka itu di masa-masa syab memahami sebuah ayat, memahami sebuah hadis dengan semangat yang luar biasa, terbawa kadang kepada sebuah emosi yaitu semangat yang luar biasa yang dengannya kadang terjatuh dalam sebuah kekeliruan. Sebab itu para hukum termasuk dalam bab ini incaran incaran orang-orang khawarij khawarij di masa dahulu betul telah mati atau meninggal tokoh-tokohnya kalangan khawarij itu telah mati meninggal tokoh-tokohnya tetapi sungguh pemikirannya ideologinya itu tidak terkubur nah ideologinya tidak terkubur Sebagai contoh barakallahu fikum di masa uh, Khalifah Ali bin Abi Thalib beliau terbunuh oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljim atau Muljim. Di zaman Khalifah Umar, orang ini termasuk seorang yang dikirim untuk mengajari Quran yaitu muqari hafidul Quran tetapi di waktu itu dia bertetangga dengan seorang khawarij mulai diingatkan kembali dengan istilah lain yang disebut oleh para ulama adalah apa? sikap ditumbuhkannya lagi solidaritas perjuangan untuk membela teman-temannya yang sudah terbunuh Kan begitu. Dimunculkan sifat solidaritas. Yang sebelumnya sudah ada tidak ketertarikan lagi, bahkan para fikum tidak terbayang untuk sampai kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib. Tapi terus difahamkan, di para fikum diberikan banyak syubhat, akhirnya pun melakukannya. Demi pula seorang tabi'in yang bernama Yazid Al-Faqih mengatakan kuntu qad syaghafani ra'yun min ra'yi ketertarikan terhadap satu pemikiran Khalid. Namun barakallahu fikum kita pun mengenal bahwa di zaman-zaman para sahabat keberkahan ilmu itu nampak yaitu seorang tatkala mendengarkan apa yang dikatakan sahabat, penuturan sahabat, al-barakatu ma'al agadir keberkahan itu bersama orang-orang tua nah akhirnya mereka pun berjumpa dengan sahabat kemudian rujuk atas pemikiran-pemikiran tadi bahkan di zaman-zaman kita sekarang banyak para pemuda banyak para pemuda yang mereka dalam kondisi menjadi makanan empuk bagi pemikiran-pemikiran khawarij. Kenapa? Karena semangatnya yang masih prima, pemikirannya yang dikatakan masih oh, udah wasnan, anak-anak yang masih bocah sehingga belum berpikir panjang. Allah Allah, maka dalam bab ini kita bagi orang tua hendaknya berhati-hati. Jangan kemudian kita mengira bahwa seorang yang sudah menjadi penghafal Quran seorang yang kemudian duduk belajarnya menekuni kitabullah sunnah rasul awalus dikatakan kemudian selamat dari cengkeraman-cengkeraman berupa pemikiran yang menyimpang, pemikiran yang menyesatkan. Nah, oleh sebab itu erat kaitannya, erat hubungannya adalah bagaimana tatkala kita memperhatikan apa yang dibaca oleh mereka demikian pula barakallahu fikum kepada siapa mereka berguru di mana mereka belajar semua tadi merupakan faktor baik hal itu akan mendukung tatkala memang semua tadi berada di atas kebaikan dan kebenaran dan juga semua tadi akan merusak merusak anak-anak kita fikum tatkala tempat demikian pula gurunya bacaan-bacaan yang dikonsumsi yang mereka akses berita-berita tadi semua tentunya jika tidak mendukung kepada kebaikan bahkan justru sebaliknya yang mengandung kepada syubhat dan tidak jarang tidak jarang yang seorang dikatakan tersambar dengan pemikiran-pemikiran tersebut dan dengan mudahnya Para fikum mereka pun mengikuti bahkan betapa sulitnya tatkala mereka sudah tertarik dengan pemikiran tersebut untuk kemudian difahamkan kembali kepada pemahaman yang benar. Karena Yazid Al-Faqir tatkala menyampaikan bahwa kami waktu itu rombongan dan kami mendengarkan penuturan Jabir bin Abdullah lalu kami pun rujuk dengan pendapat yang sebelumnya kami tertarik padanya kecuali hanya satu orang dari kami yang tidak menanggalkan pemikirannya demikian pula barakallahu fikum namanya ilmu itu adalah dipelajari, disampaikan bukan menjadi penentu seorang kemudian mendapatkan hidayah bukan menjadi penentu bahwa seorang kemudian selamat nah telah ada orang-orang di zaman dahulu zaman silam orang-orang yang tentunya apakah dilihat dari sisi peribadahan keilmuannya jauh dan kita tidak bisa apa dibanding-bandingkan dengan mereka. Namun begitulah bukan kemudian keluasan ilmu itu menjamin keselamatan orang. Seperti tadi yang kita katakan bukanlah kemudian dengan menghafal Quran menjadi keselamatan seorang, tetapi juga termasuk sebab sebab hidayah, sebab keistiqomahan, sebab kebaikan. Demi kebaikan anak, kita berikan anak-anak kita untuk motivasi menghafal Quran. Karena belajar-belajar tentunya di masa-masa muda itu satu kondisi yang tidak bisa kembali. Karenanya, barakallahu fikum Zubair dan Awam ketika menasihati putra-putranya. Yabna'i kunna sigara qaumin wa nahnu kibara qaumin. Wahai putra-putraku, dulu kami ini adalah orang-orang yang tidak dianggap. Tapi sekarang perhatikan. Kami itu dijadikan sebagai orang yang dianggap oleh yang lain. Fal yaum pada hari ini kalian dikatakan apa? kuntum sigara qaumin kalian adalah orang-orang yang dikatakan bocah yang tidak ada satupun mendengarkan dari apa yang kalian sampaikan fasatakunu kibara qaumin idza ta'allamu kalian satu saat akan diorangkan kapan kalau kalian belajar kalau kalian belajar karenanya barakallahu fikum dengan kemampuan-kemampuan seorang bocah menguasai ilmu maka mereka kadang dibarengkan dalam majlisnya dengan orang-orang tua yang senior Ibn Abbas seperti Ibn Abbas masih muda tetapi diizinkan oleh Umar untuk bermajlis dengan apa orang-orang tua karena apa keilmuannya karena keilmuannya demikian pula barakallahu Tentunya hal ini merupakan sesuatu yang seorang mengupayakan karena jika masa-masa muda telah lewat, telah berlalu seperti yang juga dikatakan Umar, ta'allamu qabla an tasudu aw tusawwadu. Belajarlah kalian. Luangkanlah waktu, upayakanlah dengan semaksimal mungkin masa-masa anak, masa muda sebelum kalian itu disibukkan dengan tanggung jawab berkeluarga banyak urusan dan seterusnya itu semua akan mengurangi kesempatan kalau sudah lewat lebih-lebih seorang mungkin sudah beruban masa-masa dia sudah tua sudah dikatakan apa kakek-kakek maka jangan harap kemudian seorang barakalatikum mengatakan bahwa saya masih muda Karenanya seandainya boleh seorang itu mengatakan masa tua yang dia lewati bisa kembali menjadi muda, tentunya dia akan kabarkan dulu waktu saya kakek-kakek itu begini. Seperti yang dikatakan Abu Adahiyah para fikum laitas syababa ya'udu yauman fa'ukhbirahu bima fa'alal masyidu andai kata seandainya masa muda itu bisa kembali maka akan aku beritakan tentang masa tua yang dulu pernah terjadi kan begitu fasyab yaitu pemuda seperti tadi yang juga kita katakan bahwa Nabi Ibrahim di masa mudanya di masa mudanya berani menghadapi kaumnya dan tentunya seperti tadi yang kita sampaikan juga masa muda maupun masa-masa di masa muda juga tempat celah-celah kadang banyak kesalahan sehingga banyak membutuhkan bimbingan banyak kemudian seorang mendekat kepada ahli ilmi banyak membutuhkan kepada berbagai macam pengalaman dan pengalaman itu ialah ada pada orang-orang yang ahlu al-musyar orang-orang yang barakofikum dalam kehidupannya mengorangkan orang lain menghargai orang lain itulah ahlu tajrubah ahlu tajrubah bukan orang yang pengalamannya sendirian bukan karena akan banyak kesalahan tetapi seorang yang dikatakan ahlu tajrubah nampak dalam kehidupannya dia menghormati orang lain mengorangkan orang lain menghargai orang lain meskipun kadang kita dapati bahwa seandainya dia dalam keadaan mencetuskan ataupun e, berinisiatif tentang suatu maka walaupun urusan tadi akan kembali kepadanya namun barakallahu fikum dia menghormati dia menghargai dan terhadap yang lainnya dia orangkan demikian barakallahu fikum di antara hal-hal yang semoga memberi pandangan kepada kita membuka wawasan kepada kita bahwa perhatian untuk kemudian tercapainya para fikum keselamatan anak kita itu bukanlah perkara yang mudah bukanlah perkara yang gampang bukanlah perkara yang dikatakan sambil lalu bukan perkara yang juga dikatakan bisa dipikir sendiri karena masalahnya berapa masalah yang besar dan lebih-lebih kalau sampai terjadi di masa ketika sudah dewasa yang mengalami sekian banyak problem sekian banyak problem yang berujung para pelafikum yang ada ialah bagaimana penyesalan orang tua dan seringkali mengembalikan masalah-masalah tadi kepada pulang-pulang yang curhat yang ini dan itu mengeluhkan bagaimana nasib anaknya dan tentunya semua tadi harapannya adalah dengan cara kita banyak-banyak berdoa kepada Allah demikian pula melakukan ataupun mewujudkan sebab-sebab mencari tempat-tempat tinggal yang muhayya, tempat-tempat tinggal yang mendukung untuk menuju kepada ketaatan peribadahan. Demikian pula penanaman tauhid dari mulai anak-anak. Jangan sebaliknya, justru kita sering yang mengajari, awas, jangan lewat situ. Nanti ada pocongnya loh, kan begitu. Ini nanti ada genderuwonya loh. Oh, di situ ada kuntilanaknya loh kan. Memangnya api pernah ketemu kan begitu. Fabarakallahu fikum. Jadi jangan diajari sesuatu yang memang dalam Tauhid itu pertentangan. Nah, Fabarakallahu fikum. Sebagian pengajar yang kadang kita lihat juga tanpa sadar dalam hal mungkin ingin menakut-nakuti santrinya diucapkan dengan ucapan-ucapan yang seperti itu dengan cerita-cerita yang barakofikum mungkin tidak pernah dia dapati dalam kehidupannya. Wallahu alam demikian yang bisa kita sampaikan eh, mohon maaf ini sepertinya sudah tidak kuat membawa kepala hmm. nah eh.